Sekarang kita masih menyebutkan dan membaca kalangan Syekh Saleh Fauzan tentang hukum pelaku dosa besar. Pastikan antum semuanya tidak gagal paham. Karena kalau gagal paham, imma mengikuti pendapatnya Khawarij dan Mu'tazilah atau mengikuti pendapatnya Murji'ah yang parah juga. Mafhum? Jadi pastikan memaham semuanya ya. Orang muslim ahli kiblah yang terjatuh dalam perbuatan dosa besar menurut ahli sunnati wal jamaah tidak dikafirkan paham ya dosa besar selain kesyirikan mafhum tapi bagaimana dikatakan mukminun naqisul iman dia mukmin cuman berkurang keimanannya ingat-ingat itu asin dimaksudnya, maksiat ya mukminun bi imani berbeda dengan pendapat khawarij dan mu'tazilah Khawar dan Mu'tazilah berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar kafir menurut Khawarij. Dalilnya apa? Rumus matematika kalau Khawarij. 10 dikurangi 1 berapa? 9. Gak dikatakan 10 lagi. Orang mukmin sekali berbuat dosa besar kafir, gak dikatakan mukmin lagi menurut Khawarij. Mu'tazilah bergaya walaupun ujung-ujungnya sama juga bergaya bahwasanya orang yang melakukan dosa besar enggak mukmin enggak kafir. Enggak mukmin enggak kafir. Fi manzilah bainal manzilatain. Berada di suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Berada di suatu tempat di antara dua tempat. Enggak mukmin enggak kafir katanya. Seperti itu. Tapi dua kelompok ini, perhatikan ya, Mu'tazilah dan Khawarij ini, dua kelompok ini sepakat tentang apa? Hukumnya di akhirat. Perhatikan sepakat tentang hukumnya di akhirat. Pelaku dosa besar kekal di mana? Di neraka menurut Mu'tazilah dan Khawarij dihafalkan. Muncullah kelompok yang berikutnya Murji'ah. Kelompok Murji'ah mengatakan perbuatan dosa besar tidak pengaruh sedikit pun dengan keimanan. Walaupun dia minum khamar, berjudi, mabu mabuan mendem, berzina, tetap dikatakan imannya sempurna. Seperti imannya siapa? Jibril dan Mikail versi Murji'ah. Mafhum? Nah, kalau imannya sempurna di akhirat di mana tempatnya? Surga. Kata mereka wajib masuk surga. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Ahlu sunnah wal jamaah datang pertengahan. La ifrat wa la Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan, tapi mendudukkan perkaranya pada posisinya. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata dan demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan adlan khiyara pilihan pertengahan apa pendapat ahlu sunnah wal jamaah pendapat ahlu sunnah wal jamaah apa pendapatnya pelaku dosa besar dia masih mukmin cuman berkurang keimanannya di akhirat bagaimana di akhirat di akhirat bagaimana tahta masyiatillah dihafalkan itu pelaku dosa besar di akhirat tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah Taala menghendaki mengadab, akan mengadabnya. Dan jika Allah Taala menghendaki untuk diampuni, akan diampuni. Itu dihafalkan. Mafhum? Sehingga clear dalam masalah ini. Kita baca aja. Karena apa? Kesimpulannya ada yang sudah kami sebutkan tadi. Amma man amma man taqaba naqidan min nawaqidil Islam. Adapun Orang mukmin atau muslim yang melakukan pembatal daripada pembatal-pembatal keislaman ingat pembatal keislaman kasyirki billah seperti berbuat syirik kepada Allah taala wasihr dan sihir wal istihza biddin dan mengolok Allah atau mengajak agama au tanaqqasa alkitab sunnah atau meremehkan Al-Qur'an dan as-sunnah fahada la syakka fi kufri yang seperti ini tidak dilakukan lagi kekufurannya Eh? Nah, berarti apa? Yustata fa'inta in illa kutil. Diminta tobat orangnya. Kalau mau tobat alhamdulillah. Kalau enggak dibunuh orangnya. Paham ya? Karena apa? Karena sudah keluar dari agama Islam. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, bunuh dia. Sudah pahami? Pertama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala nyembah berhala, nyembah kuburan, nyembah sonam, nyembah wasan, Secara dohirnya dia apa? Terjatuh dalam kekufuran, telah melakukan perbuatan kesyirikan, ditegakkan hujah pada dia. Menerima atau tidak? Ternyata nggak menerima, nolak, bantah, bangkang. Berarti kufurnya dohir wa batin, ngeri. Paham ya? Allah musta'an. Wasihir dan persihiran. Karena orang tidak akan mampu menyihir, orang itu tidak akan mampu untuk menyihir orang lain kecuali apa? Perhatikan ini, terjatuh dalam kekufuran. Makanya ketika Nah barakallahu fik Harut dan Marut waktu itu diutus di mana? Di negeri Babil untuk memberikan ujian, mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini ada hanya ujian. Jangan kalian kufur. Berarti kalau kalian ikut belajar ilmu sihir kafir gitu loh. Mafhum? Karena kalau antum perhatikan ritual-ritual bagaimana perhatikan? Ritual-ritual persihiran bagaimana? Al-Qur'an diinjak-injak waliyatubillah kemudian menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an di dalam kamar mandi dengan darah haid waliyadzubillah. Intinya perkara-perkara kufur semuanya. Mengolok-olok agama, ngejek-ngejek Allah dan Rasulnya, baru dia bisa mensihir. Terjatuh dalam kekufuran. Wal istihza biddin, ngolok-olok agama. Agama Islam itu agama yang paling belakang, agama yang tidak mengikuti perkembangan zaman, agama yang jelek, yang buruk, nah hati-hati. Mengolok-olok agama Islam bertanda, bersendabura atau bermain-main bahaya. Ancamannya apa kekufuran. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Lihat, ini awal mulanya orang-orang apa waktu itu ketika pulang dari perang Tabuk, apa yang mereka lakukan? Cuman tanda dan gurau. Innama kunna nakhudhu wanal ab. Bayangkan itu. Kami cuma bersendaburan dan bersendaburan dan main-main, tapi bermain-main dengan nama Allah dan ayat-ayat dan Rasulnya. Bayangkan itu. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaziun. Apakah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya dan juga Rasulnya kalian mengolok-olok mengejek? Apa kata Allah Taala? La tak tariru. jangan minta maaf lagi. Enggak ada maaf lagi sudah. Apa kata Allah Ta'ala? Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir. Yang semula kalian berada di atas keimanan. Bayangkan. walau Allah agama hati-hati. Apalagi apa kalau fik syariat Islam. Nah, yang saya disayangkan, ya, semoga dapat hidayah. Yang mungkin antum pernah dengar namanya Panji Gumilang. Eh, pemilik pondok pesantren yang ada di Indramayu. Itu walau olah agama itu. Istihza bid Jadi kadang ucapannya itu aneh-aneh keluar dari apa ucapan agama Islam, Al-Quran di apa disamakan dengan Quran. Eh, jadi nginjak-injak Al-Quran, nama Al-Quran itu nggak masalah, sebagaimana Quran juga seperti itu. Semakna itu istihza dan agama itu. Al-Quran itu termasuk syiar kan? Al-Quran kalau mulai azza wajal dia ngecek, Keluar lagi pendapat yang lain. Bolehnya khutbah, eh, yang khutbah perempuan katanya. Kemudian adzan dikumandangkan menghadap ke jamaahnya adzannya katanya. Amin ya Allah musta'an macam-macam. Nah, seperti itu barakallahu fiik perbuatan-perbuatan seperti itu, ngolok-ngolok agama, mengejek agama, terjatuh dalam kekufuran oleh Allah. Hati-hati. Para ulama mengatakan yustata, fa in wa illa kutil. Dimintai tobat, kalau mau tobat alhamdulillah. Kalau tidak kutil dibunuh. Wala'iyadzubillah. Tentunya yang melakukan semuanya tindakan adalah wali amr, pemimpin. Kita lihat man bana naqidan min nawaqidil Islam, hakamna alaihi biriddah. Penting ini. Di garis punya kitabnya itu yang tidak punya dengarkan baik-baik ini. Barang siapa yang melakukan pembatal daripada pembatal-pembatal Islam, kita hukumi dia dengan riddah murtad. Murtad beri keluar dari agama Islam walaupun KTP-nya Islam agamanya hati-hati. Gara-gara apa? Gara-gara melakukan pembatal daripada pembatal-pembatal keislaman. Barang siapa yang meyakini ada peraturan, undang-undang yang lebih baik, yang lebih bagus daripada Al-Qur'an Sunnah, kafir, terjatuh dalam kekufuran, kafir orangnya. Makanya antum dan kita, walaupun hidup di negara yang undang-undangnya bukan Al-Qur'an Sunnah, jangan pernah meyakini undang-undang bikin manusia lebih baik, jangan pernah. Kita harus meyakini Al-Qur'an Sunnah undang-undang paling nomor satu. Yang paling baik. Adapun undang-undang bikin manusia kadang diedit, direvisi, diubah-ubah, bisa disuap ya enggak? Bisa dinegosiasi, Iya enggak? Bisa ditoleransi, tapi Al-Qur'an sunnah yang paling terbaik. Nah, terus bagaimana kita hidup di negara seperti ini? Sabar. Ketika ada undang-undang bikinan manusia berseberangan dengan syariat, kita tidak bisa mengelak paksaan dari mereka. Eh, kemudian mereka mengharuskan demikian demikian demikian kita nggak bisa mengelak dosanya mereka yang nanggung. Jadi pahami. Wong sudah punya motor milik sendiri, bayar pajak. Ya enggak? Beli tanah, tanah milik sendiri, dibayar kontan, ya kan? Nanti ada pajaknya juga. Yang seperti itu kita nggak bisa mengelak. Itu urusan mereka, dosanya bukan kita nanggung. Tapi yang modelnya himbauan, ingat-ingat himbauan hak asasi manusia. Ha? Kita boleh memilih, pilih yang terbaik. Jangan milih yang penting. Maksudnya yang penting kan aman, yang penting kan kita nggak dikucilkan, yang penting kan kita nggak apa, nggak dibikin susah ketika bikin surat-surat bukan itu. Yang penting aman, kita kembali pada syariat. Contohnya dihimbau agar apa? Agar ikut memperingati hari apa? Hari apa? Sekarang ini hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45. Eh, dengan cara teriak-teriak, dangdutan, nyanyian, musik, memperingati jasa pahlawan kok malah joget. Ya enggak? Orang-orang itu memperingati jasa pahlawan, sudah mati-matian, keras keringat, Eh, kemudian berjuang membunuh penjajah, lalu peringatan dengan joget-joget. Seharusnya dengan apa? Doa, doa, doakan mereka dari kalangan Muslim, wal muslimat, Allah maghfiril muslimin wal muslimat. Masuk semua udah. Malah joget-joget dangdutan. Allah mustahil. Berarti kan malah ngajak mereka para pahlawan malah memperingati dengan joget-joget dangdutan. Itulah realita yang ada. Kita doakan ya semoga mendapatkan hidayah mereka-mereka itu. Sahih. Eh, enggak usah ikut-ikutan. Apalagi ikut lomba, teriak-teriak, memperingati hari pahlawan misalnya enggak enggak benar. Ingat-ingat ya. Seperti itu kita milih yang terbaik, jangan apa? Jangan milih yang penting mudah, yang penting aman. Mafhum? Kadang ya barakallahu fi, orang itu menghormati syariat Allah taala, malas dia. Ibadah malas dia, sholat pun malas. Tapi kalau hormat bendera wah lama sekali. Satu jam kuat. mencipta cipta, wah kuat sekali. Sholat lima menit apa? Eh, pegel kakinya. Pengennya mau mundur ada pengennya. Nah itu, banyak orang gitu. Bayangkan itu. Makanya para kalau Undang-undang bikin manusia yang berseberangan dengan syariat, yang sifatnya himbauan, anjuran dan kita bisa mengelak, mengelak. Nanti tahun 2024 akan ada namanya pemilu, pemilihan umum, pesta demokrasi. Demos dan Kratos kata mereka. Nggak usah ikut sudah. Itu himbauan, anjuran, bukan paksaan hak asasi manusia. Mafhum? Nanti kalau ada yang maksa, wah ente harus nyoblos. Kalau nggak nyoblos tak penjara. Kalau nggak nyoblos nanti kena eh, kena denda sekian sekian. Ini kalau secara undang-undang mereka memaksakan kehendak orang lain yang sifatnya hak asasi manusia, kena pasal mereka. Pasal berapa Allah alam. Paham ya? Intinya kena pasal, kena hukuman nanti mereka. Nah, yang sempat itu kita mengelak. Nggak usah ikut ke TPS. TPS apa menurut mereka? Tempat pemungutan suara. Nggak usah ikut sudah. Pastikan di rumah masing-masing punya apa? TPS. Ewa, tempat pembuangan sampah. Sudah selesai urusan. Wah ini pun ini kan, nggak ada ingin ini kan, ini kan. Nanti kalau yang ahli sunnah nggak nyoblos, yang nyai orang kafir bagaimana? Nah kok repot gitu loh. Paham ya? Perkara yang belum terjadi jangan pastikan dulu. Ketika yang naik orang kafir, apakah pasti semuanya kejahatan akan muncul? Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan Allah la la yu'ayyid hadad din birajulin fajir. Kadangkala Allah Taala menolong mengokohkan agama ini melalui tangan orang yang jahat. Itu bisa juga. Paham ya? Oleh karena itu para kalafi pastikan, yakini seyakin-yakinnya, tidak ada undang-undang yang lebih baik, yang lebih adil melainkan undang-undang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pastikan itu. Undang-undang bikin manusia itu para kalafi bisa direvisi, bisa diedit, bisa dinegosiasi, bisa di apa? Disuap menyuap, ya enggak? Tapi undang-undang Al-Qur'an Sunnah potong-potong. Mencuri potong potong. -potong. Ya enggak? Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan apa? Laukanat Fatimah bintu Rasulullah SAW sarakot lakota'tu nyada. Kalau seandainya Fatimah putri Rasulullah SAW mencuri, ini saya akan aku potong tangannya. Ya, bayangkan itu. Enggak ada negosiasi. Karena anak presiden, wah enggak dihukum gitu. Karena anak pejabat dihukum di penjara, penjaranya luar biasa. Ada AC-nya, kasurnya sofa misalkan. Paham ya? Kasurnya empuk misalkan enggak ada. Enggak anak pejabat wala pejabat sendiri, kalau secara hukum syariat sama semuanya. Jadi pahami, itulah Al-Qur'an dan As-Sunnah ini penting ya barakallahu fiik, jangan sampai keliru. Nah, walaupun kita hidup di negara yang tidak berlandaskan Al-Qur'an Sunnah, tapi kita pasti pandai atau apa? Mengkondisikan keadaan. Bedakan antara himbauan dan paksaan, harus paham itu. Oh, Paksa Ustaz, Syekh, bagaimana Syekh? Kita sekarang hidup di Indonesia dipaksa untuk ikut nyoblos. Yang maksa siapa? Kalau pertanyaan dipaksa, Syekh jawabnya silahkan nyoblos. Karena Syekh jawab sesuai dengan apa? Per pertanyaannya. Coba bilang nggak dipaksa, dihimbau. Paham ya? Nah, karena bedakan himbauan dan paksaan ya barakallahu fi Allahul musta'an. Kita lihat dikit lagi perhatikan itu di situ. Wal khurut min dinil Islam. Barang siapa yang melakukan perbuatan pembatal daripada pembatal-pembatal Islam, kita hukumi dia dengan murtad dan keluar dari agama Islam. Wa nukafiruhu bidzalik dan kita kafirkan orang tersebut dengan sebab perlakuan atau perbuatan tadi. Li'annahu irtakaba naqidan min waqtil Islam yaqtadi riddatahu wa kufrah. Dikarenakan dia telah melakukan pembatal daripada pembatal-pembatal Islam yang mengharuskan dia murtad keluar dari agama Islam dan juga mengharuskan dia terjatuh dalam kekufuran. Amma, penting ini, amma di garis ya. Makana dzanbuhu duna riddah kasurbil khamr wa akli riba wa zina wa syubil muskir wa sarakah hadihi kabairu wa mubiqatun wa khatiratun jidda penting ini di garis itu yang punya kitab di garis yang tidak punya kitab didengarkan ini penting sekali ini adapun dosa yang di bawah kemurtadan dosa yang di bawah kekufuran perhatikan seperti apa seperti minum khamr mendem mabuk paham ya wa riba makan harta riba wazina perzinaan, wasubul muskir dan minum sesuatu yang mabukkan. Jadi sesuatu yang mabukkan itu bisa apa? Bentuknya minuman, bisa bentuknya apa? Sesuatu yang dihirup, eh? sesuatu yang dihisap, paham ya? Sesuatu yang dioleskan, macam-macam. Itu semuanya barakallahu fi kalau mabukkan kullu muskirin haram. Eh, antum tahu orang-orang pinggir jalan itu? Anak-anak pang itu yang kadang tidak tahu agama itu yang mereka kadang jauh dari pemahaman agama yang benar, Eh, nggak eh, punya modal, nah, mereka kadang nggak kalau mabuk, beli lem kastol itu, lem fox, namanya. Jangan dicoba, haram, namanya. Nah, mabuk seperti itu, Allah musta'an. Hati-hati, mendem makan lem. Setelah sini wasarakoh dan juga pencurian. Hadi kabairu wa mubiqatun khatiratun jidda. Ini semua dosa besar dan apa? Mubiqat, faktor-faktor yang bisa membinasakan bahaya sekali, bahaya sekali. Lakin la nahkum ala takibiah biha bil kufri. Penting ini. Tapi kita tidak menghukumi pelakunya dengan kekufuran. Jangan dikafirkan. Kalau orang khawarij mengatakan kafir. Perhatikan. Kalau orang khawarij mengatakan kafir. Pelaku dosa besar kafir. Menurut versi khawarij. Mu'tazilah mengatakan tidak kafir, tidak mukmin tapi di antara dua tempat. Seperti itu. Allahul musta'an. Bal naqul, eh wah ini garis lagi nih. Bahkan kita katakan untuk pelaku dosa besar, huwa mu'minun bi imanih fasikun bi kabiratih. Ini poinnya ini penting ini. Pelaku dosa besar, dia mukmin dengan keimanannya, dia fasik dengan perbuatan dosa besar yang dia lakukan. Mafhum? Berarti kafir enggak Zaki? Enggak kafir. Nah, au atau kita katakan huwa mu'minun naqisul iman. digaris lagi itu. Atau dikatakan dia mukmin cuman berkurang keimanannya. Dia mukmin berkurang keimanannya. Kafir enggak? Kafir enggak? Enggak kafir. Hati-hati kalau mengkafirkan pemahaman khawarij waliyadu billah. Hada mu'taqadu ahli sunnati wal jamaah fi ashabil kabair. digaris garis lagi. Ini keyakinan ahli sunnat wal jamaah terhadap pelaku dosa besar. Anak tanya coba, gagal paham enggak? Menurut orang-orang murjiah, Pelaku dosa besar kafir atau tidak Farid? Murji'ah mengatakan apa? Pelaku dosa besar kafir enggak menurut Murji'ah? Eh? Kafir enggak? Menurut Murji'ah. Lah terus sempurna imannya. Sahih. Karena apa? Perbuatan dosa besar enggak pengaruh dengan imannya. Kalau di akhirat kemana? Di mana tempatnya kalau di akhirat? Menurut Murji'ah surga wajib bahkan. Ayo, berikutnya. Antum al-akh. Ewa. Menurut versi Khawarij dan Mu'tazilah, pelaku dosa besar di akhirat di mana tempatnya? Wajib masuk surga atau wajib masuk neraka atau bagaimana? Di mana? Eh, antum coba antum. Di mana? Pelaku dosa besar di akhirat menurut versi Mu'tazilah dan Khawarij, di mana tempatnya? Surga atau bagaimana? Neraka kekal enggak tadi? Kekal, enggak tinggal kekal neraka. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah pelaku dosa besar di akhirat bagaimana Ahmad? Hah? mana? Menurut ahli sunnah wal jamaah Pelaku dosa besar Di akhirat di mana surga atau neraka Yang silap ada? Salurkan. Menurut ahli sunnah wal jamaah Pelaku dosa besar Di akhirat Di mana tempatnya Eh, nah, gitu aja, jawabnya gitu aja, nggak usah panjang lebar. Tahta masyaatilah selesai di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya adabahu kalau Allah Taala menghendaki mengadab, mengadab sesuai dengan kadar dosanya. Wa insya Allah. Jika Allah Taala menghendaki mengampuni, mengampuni ujung-ujungnya di surga. Dimasukkan dalam surga. Ingat-ingat, ini jangan sampai gagal paham ya. Ini tak ulang berkali-kali karena apa? Karena banyak kadang orang keliru dalam memahaminya sehingga apa? Nah, mengatakan pelaku dosa besar di neraka kekal selama-lamanya itu pendapatnya Khawarij dan Mu'tazilah. Allahul musta'an. Naam. Barakallahu fiikum itu yang kita ambil ada pun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.